Bab yang ke-33 Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Penulis rahimahullahu taala berkata, Babu qaulillahi ta'ala Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah Azza wa Jalla Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Surat Al-Maidah ayat ke-23. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dalam bab ini. Penjelasan tentang salah satu ibadah hati yang sangat agung. Bahkan ulama mengatakan at-tawakkul huwa nihayatu tahqiqi tauhid. Tawakal itu adalah puncak penegakan tauhid. Orang yang bertauhid adalah orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah buah dan hasil yang agung dari tauhid yaitu hati yang bergantung, hati yang bertawakal kepada Allah. Dan pada bab yang ketiga kita telah bahas sebuah hadis yang sangat panjang tentang 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nanti bisa dilihat pada bab yang ketiga. Siapa mereka itu? Jadi mereka bukan sekedar masuk surga, tapi langsung masuk surga tanpa ada hisap lagi. Tanpa ada azab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki empat sifat. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta dirukyah, tidak melakukan pengobatan al-kai dengan besi panas, tidak melakukan tatayur, takut sial, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rob mereka. Jamaah sekalian, kenapa mereka tidak minta dirukyah? Walau mereka sakit, Kenapa mereka tidak melakukan pengobatan alkai, pengobatan dengan besi panas? Karena pengobatan dengan cara minta rukyah dan besi panas itu hukumnya makruh. Kalau makruh, berarti nggak berdosa dong. Tidak, tidak berdosa. Kalau minta rukyah yang sesuai syariat, tapi makruh dan hilang keutamaan masuk surga tanpa hisap. Kenapa jemaah sekalian? Walaupun makruh mereka tinggalkan karena kuatnya tawakal kepada Allah. Jadi mereka mencari pengobatan yang mubah saja. Menghindari yang makruh, apalagi yang haram, apalagi yang mengandung kesyirikan. Inilah di antara keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah. Dan jemaah sekalian, ayat yang pertama di dalam bab ini surat Al-Maidah ayat ke-23. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tawakal merupakan ibadah dan sifat orang yang beriman dari tiga sisi. Yang pertama kata Allah wa Allah. Kalimat ini mengandung pembatasan dan hendaklah hanya kepada Allah. Artinya, nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian sisi yang kedua ada kata perintah dari Allah, fatawakkalu. Hendaklah kalian bertawakal. Allah memerintahkan kita bertawakal kepadanya, berarti tawakal itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Kemudian yang ketiga, In kuntum mu'minin kalau kalian benar-benar beriman. Artinya, kalau tidak bertawakal hanya kepada Allah, berarti bukan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita tawakal itu ibadah yang sangat agung. Yaitu ibadah yang dilakukan oleh hati. Lalu jemaah sekalian, bagaimana bagaimana caranya merealisasikan tawakal kepada Allah? Yang pertama adalah bersandar hati kita hanya kepada Allah. Gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Pasrahkan urusan kita hanya kepada Allah. Baik urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat. Ini yang pertama. Gantungkan hati kita hanya kepada Allah Sandarkan hanya kepadanya dan pasrahkan urusan-urusan kita, baik urusan dunia, terutama urusan akhirat, hanya kepada Allah Jalla Ala. Yang kedua jemaah sekalian, disertai keyakinan yang kuat. Allah Azza wa Jalla yang akan menolong kita bukan selainnya. Dan yang ketiga disertai juga dengan keimanan bahwa Allah Jalla wa dialah yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Dialah yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Kemudian yang keempat usaha. Jadi Bukan saja bergantung kepada Allah, melainkan harus ada usaha, sebab usaha itu juga perintah Allah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ayat ini turun terkait dengan jamaah haji dari Yaman. Mereka datang dari Yaman untuk naik haji, nggak bawa apa-apa. Kata mereka, kami cukup bertawakal kepada Allah. Enggak bawa bekal. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Minta-minta. Minta-minta kepada orang. Jadi bukan seperti ini tawakal. Tawakal itu harus ada usaha. Tetapi jangan sekali-kali hati kita bergantung kepada usaha kita. Kepintaran kita, kekuatan kita pimpinan perusahaan kita, bos kita, atau sebab-sebab yang lain. Yakin itu hanya sebab, dan Allah Azza wa Jalla yang memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, berdoa hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Iya. Inilah cara merealisasikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jemaah sekalian, Allah akan terus mencatat pahala ibadah tawakal kepada kita. Caranya hanya hati. Hati yang bergantung kepada Allah, yakin kepadanya, berharap hanya kepadanya, bersandar hanya kepadanya dan berdoa kepadanya. Tapi dengan begitu kita sudah melakukan ibadah, ibadah hati. Namanya tawakal. Iya. Dan karena tawakal ini adalah ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Orang yang bertawakal kepada selain Allah, dia bisa terjerumus dalam kesyirikan. Kapan dia terjerumus dalam kesyirikan? Pertama, syirik besar. Apabila dia bergantung kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak mampu direalisasikan atau ditetapkan kecuali hanya oleh Allah atau dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Contohnya jemaah sekalian, bergantung kepada makhluk punya keturunan. Hanya Allah yang bisa memberikannya kepada kita. Kalau tawakal seperti ini, kita gantungkan kepada makhluk yang nggak bisa berikan kepada kita, maka ini adalah syirik besar. Begitu pula hanya Allah Jalla wa'ala yang bisa menurunkan hujan. Hanya Allah Tabaraka wa ta'ala yang bisa melindungi kita dari kesesatan. Yang bisa melindungi kita dari sihir, santet, guna-guna atau gangguan setan. Hanya Allah yang bisa melindungi kita dari api neraka dan memasukkan kita dalam surga. Maka dalam perkara-perkara ini, kalau kita bergantung kepada selain Allah, itu adalah syirik. Dia sama dengan doa, permohonan. Kalau perkara-perkara ini kita mohon dari selain Allah, itu adalah syirik. Beda kalau kita suruh kepada seseorang, tolong ambilkan air. Dia sanggup melakukannya. Kalau dia minta kepada seseorang sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka itu adalah syirik. Oleh karena itu, kalau kita mewakilkan seseorang untuk melakukan urusan kita, urusan ini saya serahkan kepadamu, kamu urus. Urusan yang dia bisa kerjakan, maka itu bukan syirik. Tapi kalau kita pasrahkan kepadanya satu urusan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah itu adalah syirik. Yang kedua jemaah sekalian syirik besar apabila seseorang bersandar kepada makhluk yang dia yakini sebagai sesembahannya selain Allah. Yang dia yakini makhluk itu bisa memberikan pertolongan kepadanya selain Allah Jalla wa'ala seperti bertawakal kepada makhluk yang mereka yakini sebagai penguasa atau penunggu di gunung tertentu atau di laut tertentu atau di tempat yang mereka anggap keramat atau kuburan yang mereka anggap keramat maka jemaah sekalian tawakal jenis ini juga adalah syirik kepada yang mereka anggap sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawakal kepada selain Allah juga ada syirik kecil. Ini yang ketiga. Bentuk tawakal yang syirik. Syirik kecil. Yaitu orang yang yakin, ini contohnya, orang yang yakin Allah yang memberikan rezeki kepadanya tapi hatinya bergantung kepada kecerdasannya, kepintarannya mencari rezeki, kepintarannya dalam memanage usahanya atau ilmu bisnisnya. Atau dengan kata lain, dia bergantung kepada sebab-sebab yang zohir. Yang Allah tetapkan sebagai sebab. Dia yakin Allah yang berikan rezeki. Tapi dia bergantung kepada sebab-sebab. Maka itu adalah syirik kecil. Dia yakin Allah yang menyembuhkan, tapi hatinya bergantung kepada dokter. Maka itu adalah syirik kecil. Tetapi kalau dia yakin makhluk yang menakdirkan rezeki baginya, dokter yang menakdirkan kesembuhan baginya, itu bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar. Inilah jemaah sekalian, beberapa jenis tawakal yang termasuk syirik. Kita masuk dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إنما المؤمنون الذين idza ذكر الله وجلت قلوبهم Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah menjadi takutlah hati-hati mereka Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat kedua. Jemaah sekalian, Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tiga sifat orang-orang yang beriman. Dan Allah membatasi sifat itu hanya milik orang-orang beriman dengan kata innama. Ini kalimat pembatasan dalam bahasa Arab. Hanya orang-orang yang beriman yang memiliki tiga sifat ini. Yang pertama, apabila mendengar nama Allah disebutkan, hatinya menjadi takut. Kalau dia menjadi takut, apa yang dia lakukan berikutnya? Perintah Allah dia lakukan, larangan Allah dia tinggalkan. Oleh karena itu, kalau kita lihat saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, ingatkan dia dengan nama Allah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Ingat Allah. Tapi bukan hanya eling. Ya, ingat Allah nggak mau sholat, itu kubur itu ajaran kekufuran yang menyetujuinya dia juga kafir murtad keluar dari Islam menyetujui kekafiran adalah kekafiran kenapa karena berarti dia tidak mengamalkan la ilaha illallah la ilaha apa artinya la ilaha menafikan semua sesembahan selain Allah menyalahkan semua bentuk kesyirikan dan kekufuran Kemudian illallah menetapkan meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Jadi meyakini atau membenarkan kekufuran adalah kekufuran juga. Penulis kitab ini dalam risalah beliau yang lain berjudul Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang ketiga dari sepuluh pembatal keislaman yang beliau sebutkan adalah man lam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafar siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau orang musyrik atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka dia ragu Yahudi ini kafir atau tidak Orang yang cuma eling saja nggak sholat kafir atau tidak? Bukan muslim. Dia ragu, bukan muslim kafir atau tidak? Atau malah membenarkan kekafiran mereka. Maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama empat mazhab dan ulama yang lainnya seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, atau sekedar ragu mereka kafir atau bukan, padahal Al-Qur'an mengatakan kafir, dia ragu dengan Al-Qur'an. Dia tidak yakin. Atau malah membenarkan kekafiran mereka, maka dia juga kafir. Ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Jadi ini yang dimaksud dengan ingat Allah adalah yang mendorong kita untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah dan takut maksiatnya. Dan ini cara terbaik jemaah sekalian kalau kita sudah mulai tergoda dengan maksiat. Ingat Allah, ingat azabnya, takut kepadanya. Itulah yang kita bahas di bab sebelumnya, kewajiban takut kepada Allah dan rasa takut itu muncul dari keimanan. Semakin kokoh iman kita, semakin besar rasa takut kita kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena orang yang karena beliau orang yang paling kuat imannya sebab beliau orang yang paling dalam ilmunya tentang Allah. Ya. Ini sifat orang beriman yang pertama, takut kepada Allah. Tatkala mendengarkan nama Allah disebutkan, menjadi takut hatinya, bergetar hatinya karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Ini jemaah sekalian, salah satu pengukur iman kita. bertambah iman kita ketika mendengarkan ayat Allah? Tidak, nggak paham. Bagaimana mau bertambah? Paham saja tidak. Maka disinilah pentingnya mempelajari bahasa Arab dan tafsir Al-Quran agar kita paham apa yang kita baca. Jadi subhanallah, setiap kita baca Quran, setiap kita mendengarkan Al-Quran, kalau kita paham dan dalam diri kita ada keimanan, maka iman itu akan bertambah. Akan bertambah. Iya. Maka mengukur iman kita diantaranya adalah tatkala kita mendengarkan ayat-ayat Allah Disinilah pentingnya menuntut ilmu agama agar kita paham makna ayat-ayat Al-Quran, begitu pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di sini juga ada pelajaran bahwa iman itu bisa bertambah. Kalau bisa bertambah, berarti bisa berkurang. Bertambah karena kita melakukan ketaatan kepada Allah dan berkurang karena kita melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang yang beriman itu bertawakal hanya kepada Rob mereka. Maka ini adalah sifat orang-orang yang beriman, orang yang tidak punya keimanan tidak memiliki sifat ini. Dan jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bahwasannya tawakal itu tumbuh bersama keimanan. Semakin kuat karena iman juga semakin kuat. Kalau begitu, untuk memupuk tawakal kita, maka kuatkan keimanan. Faktor terbesar agar iman kita berkuat adalah menuntut ilmu dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar iman kita dikuatkan. Jemaah sekalian, apabila kita benar-benar merealisasikan tawakal, maka kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu, dalam setiap urusan kita disuruh bertawakal kepada Allah sehingga dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah pun mengandung peringatan bagi kita untuk selalu tawakal kepadanya. Kita ingin beraktivitas keluar rumah, kita sudah disyariatkan untuk membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca doa ini sebelum keluar rumah, maka akan dikatakan kepadanya, hudita wa wufita, hudita wa wuqita wa kufita. Kamu telah mendapatkan hidayah. Telah dilindungi dan telah dicukupi. Nah, subhanallah, membaca doa ini tiga keutamaan. Hidayah, perlindungan dari Allah, dan kecukupan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu setan berkata kepada kawannya, "Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya?" bagaimana lagi kamu bisa menyesatkan dia atau memudaratkan dia dalam keadaan dia sudah mendapat hidayah dicukupi dan dilindungi. Jadi setan pun putus asa. Tapi jemaah sekalian, mungkinkah ini diberikan kepada orang yang membacanya tapi hatinya tidak hadir, cuman keluar di lisan, hati melayang kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Tapi hatinya nggak ikut membaca. Hatinya tidak hadir. Hatinya tidak bergantung kepada Allah. Bergantungnya kepada selain Allah. Nggak mungkin. Jadi ini ucapan lisan, doa harus disertai dengan kehadiran hati dan amalan hati bergantung hanya kepada Allah dan memasrahkan urusan hanya kepada Allah serta keyakinan yang kuat kepada Allah. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, dalam riwayat Muslim ada hadis Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepada mula aku berserah diri. aman amantu. Kepada mula aku beriman. Wa alaika tawakkaltu. Hanya kepada mula aku bertawakal. Wa ilaika anabtu. Hanya kepada mula aku kembali atau bertobat. Wabika tu hanya dengan mulah aku aku berjuang. Allahumma ini a'udzu biizzatika. Ya Allah aku berlindung dengan sifat kemuliaanmu. La ilaha illa anta antudillani. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Janganlah engkau sesatkan aku. Antal hayyul ladzi la yamut. Wal insu wal jinnu yamutun. Engkaulah yang maha hidup yang tidak akan mati sedangkan manusia dan jin akan mati. Ini salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah wa alaika tawakkaltu. Iya. atau secara umum dibaca doa ini. Kemudian jemaah sekalian, kita habis sholat. Apa yang kita baca? Di antaranya Allahumma la mani'ah lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini doa yang mengandung tawakal yang kuat kepada Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Dan tidak bermanfaat orang yang punya kekayaan atau kecukupan. Dari mulah kekayaan dan kecukupan itu. Ya, subhanallah jemaah sekalian, dalam doa-doa kita mengandung tawakal kepada Allah Jalla Ala. Tapi sekali lagi bukan sekedar dibaca, namun harus disertai dengan amalan hati. Ya. Inilah jemaah sekalian yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, Barangkali ada tanya jawab, saya persilahkan. Silahkan. Ini buku nampaknya hadiah nih. Hah? Atau apa nih? Hadiah. Kalau ada hadiah berarti saya bertanya nih. Iya. Saya bertanya aja. <laughs> Tadi kita sebutkan lima poin untuk merealisasikan tawakal. Sebutkan satu saja. Angkat tangan, Pak. Ketergantungan hati kepada Allah Jalla wa'ala. Fadol, silakan. Ambil hadiah. <laughs> Tapi jangan ambil yang ini. Ya, terserah. Ada lagi yang lain? Ada lima. Silakan Pak. Berdoa. Nggak apa-apa. Yang kelima terakhir. Silakan Pak. Keyakinan yang kuat kepada Allah akan menolong kita. Silakan Pak. Apa? Silakan Pak. Usaha. Tawakal tapi tetap usaha. Itu bagian dari tawakal. Iya. Iya, yang keempat. Silakan Pak. Ada yang lain? Silakan akhir. Itu yang pertama, tapi nggak apa-apa, antum melengkapi. Ya. Bapak sudah dapat tadi ya. <laughs> Silakan akhir. Ya. Ternyata 6 poin tadi, satu lagi. Keimanan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menakdirkan kebaikan maupun keburukan. Masya Allah yang paling besar Pak. Ini hadiah beneran nih? Oh iya hadiah ini, ada plastiknya. Silakan Pak. Ya. Masya Allah. Masih ada sedikit waktu? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah bisa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz, bagaimana kita untuk diri kita sendiri mengukur mana yang tawakal, mana yang pasrah, yang salah. Karena kan orang seringkali ketuker nih. Oh, saya pasrah aja deh menerima apapun walaupun saat dia sudah menjalankan keempat tapi eh, keempat tadi eh sorry ke lima yang tadi Ustaz bilang atau enam yang yang yang terakhir lima tadi. Cuman bagaimana buat diri kita sendiri meyakini bahwa ini tawakal. Saya sudah melakukan keenam ini dengan sungguh-sungguh atau saya coba hanya menghibur diri saya. Ah, saya pasrah aja, saya tawakal aja kepada Allah. Apa ya buat diri kita sendiri pegangan jangan sampai kita kejebak dengan pasrah yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa ta'jaz wa in asabaka syai'un fala takul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala." Jemaah sekalian, ini hadis ini mengandung prinsip-prinsip kesuksesan dalam usaha Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu lemah. Jangan merasa lemah. Minta tolong kepada Allah. Kamu sudah usaha, sudah minta tolong kepada Allah, sudah berusaha untuk kuat tetapi harapan tidak sesuai kenyataan. Kamu ditimpa satu yang tidak kamu inginkan, musibah misalkan. Maka katakanlah qaddarullah wa masya'fa'al. Allah telah menakdirkan dan Allah berbuat sesuai kehendaknya. Kembalikan kepada takdir Allah tunduk kepada ketentuan Allah dalam takdirnya. Dan jangan kamu mengatakan, seandainya yang saya lakukan ini, tentu yang terjadi lain. Kalau tidak begini, maka jadinya begitu. Sudah, nggak usah berandai-andai ke belakang. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Ucapkan, Qaddarallahu wa masya'afa'al. Allah telah menakdirkan dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan andaikan, berandai-andai ke belakang, itu adalah pembuka pintu setan. Setan akan menjerumuskan kita ke dalam kerusakan akidah terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Ya Inilah prinsip-prinsip kesuksesan dalam berusaha yang sangat erat kaitannya dengan tawakal. Kemudian jemaah sekalian, yang dimaksud dengan usaha adalah usaha yang tidak mengandung dosa. Usaha yang tidak mengandung dosa. Kalau dalam usaha itu mengandung dosa, itu bukan tawakal. Itu bukan tawakal. Contoh jemaah sekalian. Seorang laki-laki mencari istri, seorang anak muda mencari istri, dia pun usaha. Bagaimana usahanya? Pacaran. Itu bukan usaha yang benar. Dia tetap sabar dan menempuh cara yang benar untuk mendapatkan istri yang solehah, bukan dengan cara berpacaran. Maka itulah namanya tawakal. Ya, Cara yang sesuai syariat bukan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa ala. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Masih ada waktu? Silakan. Silakan, Pak. Jauh sekali. Belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya dengar gitu. Arti daripada Allah Jalla wa ala karena baru saya dengar itu Ustaz. Itu bisa dijelaskan. Ya? Adalah ya? kalimat pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Allah Jalla artinya yang maha agung. Wow itu dan wa dan ala yang maha tinggi. Ya. Jadi sama aja dengan subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, itu semua kalimat-kalimat yang mengandung penesucian dan pujian serta pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu artinya. Ada yang lain silakan. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Semoga bermanfaat.